Beliau salat, kemudian beliau berkhutbah, kemudian beliau mendatangi jamaah wanita. Beliau pun memberikan mawaidah nasihat kepada mereka. Beliau mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkannya memberi nasihat khusus untuk para anissa para wanita serta mengajari mereka tentang hukum-hukum Islam dan mengingatkan mereka hal yang wajib untuk mereka ketahui. Para wanita muslimah hendaklah seorang muslimah merasa besarnya nikmat dari Allah yang diberikan kepadanya. Nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepadanya nikmat yang tidak bisa dinilaikan dengan harta atau apapun dari dunia nikmat Islam dan iman yang Allah berikan kepada wanita muslimah adalah nikmat yang besar yang harus dijaga. Karena Allah SWT hanya menerima agama yang Allah ridhoi itu Islam. Allah mengatakan inna tina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Islamlah yang telah mengangkat harkat dan martabat wanita. Coba kalau kita membaca sejarah sebelum datangnya Islam, bagaimana dahulu nasib para wanita? Mereka terdolimi, mereka seolah-olah barang yang di, boleh dijual belikan. Bahkan mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Dibunuh hidup-hidup. Dahulu orang-orang jahiliyah dan sudah menjadi kebiasaan bahasa Arab waktu itu. Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Kenapa? Yang pertama, karena mereka khawatir tidak bisa memberi nafkah Kemudian kedua, karena mereka adalah bangsa yang suka berperang. Satu suku dengan yang lainnya sehingga mereka menganggap bahwa wanita ini tidak bisa angkat senjata. Dan seandainya nanti kalah mereka menjadi tawanan daripada membuat malu maka mereka dibunuh. Seperti itu dahulu orang-orang jahiliyah. Demikian pula di tengah-tengah umat-umat yang lainnya selain bahasa Arab. Mereka ibarat barang yang dijual belikan dan dihinakan. Lalu Allah SWT mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam membawa syariat yang mulia dan mengangkat kedudukan wanita dan mereka sejajar dengan laki-laki dari sisi pahala jika mereka beramal saleh sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat An-Nahl <clears throat> ayat 97 <clears throat> Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Barang siapa yang beramal soleh Baik laki-laki atau perempuan Dalam keadaan dia beriman Sungguh kami akan memberi kepadanya penghidupan yang baik Dan kami akan balas Pahala mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan Siapapun yang beramal soleh Baik amalan soleh ini banyak atau sedikit Terang-terang atau sembunyi-sembunyi Baik amal soleh ini berupa ucapan, perbuatan atau mengeluarkan harta. Siapapun yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, tua atau muda, bangsa Arab atau luar bangsa Arab, siapapun. Namun syaratnya dia beriman. seorang beramal soleh dan keadaan dia tidak beriman sia-sia. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, Allah menjanjikan penghidupan yang baik. Apa itu penghidupan yang baik? Di antaranya dimudahkannya urusan, disehatkannya tubuh, dilancarkannya rezeki, diberinya oleh Allah sifat kona'ah, sifat menerima terhadap pemberian Allah, sehingga hatinya pun merasa tenteram dengan ketentuan Allah. Ayat tadi menunjukkan bahwa wanita seperti laki-laki dari sisi berhak mendapatkan pahala, berhak mendapatkan janji dari Allah yang mulia. Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu "An-nisa syaqa'iq ar-rijal." para wanita adalah temannya lelaki, artinya partnernya lelaki. Para wanita itu hukum asalnya sama haknya dengan lelaki. Hanya beberapa perkara yang memang syariat membedakan. Namun pada dasarnya e, mereka terkena hukum sebagaimana para lelaki juga terkenai hukum. Wanita mukminah diharapkan nantinya dalam perjalanan hidupnya akan memberikan manfaat yang besar bagi umat ini. Wanita mukminah akan menjadi seorang istri salihah bagi suaminya. Wanita mukmin akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya. Di dalam Islam, seorang ibu memiliki kedudukan yang agung, di mana wajib atas anak-anak untuk mentaati, memuliakan, ibunya dan tidak boleh durhaka kepadanya. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah man abar siapakah orang yang aku akan berbuat baik kepadanya qala ummaka kata Nabi ibumu Sahabat tadi bertanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan ibumu. Kemudian sahabat tadi bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasul, ayahmu. Jadi kewajiban atau keharusan seorang anak mentaati ibunya tiga kali lipat daripada ketaatan kepada ayahnya menunjukkan bahwa Islam telah mengangkat harkat <clears throat> dan martabat wanita kemudian pula wanita yang salihah akan menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik Berapa banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini di balik mereka adalah para ibu yang berusaha untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan. Sufyan rahimahullah ketika ingin menimba ilmu hadis dia pun berpikir bahwa ilmu ini sulit saya dapatkan kalau tidak ada biaya. Tekad dia untuk menimba ilmu hampir surut karena merasa orang tuanya, keluarganya bukan orang yang mampu. Namun sang ibu mengatakan, "Nak, anak belajar." Ibu dari hasil menjahit ini untuk membiayai anak dalam belajar. Lihat peran dari orang tua dalam mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang besar yang tentunya setelah ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Al Bukhari ketika beliau kecil itu buta. Siapa yang tega anaknya cacat, anaknya ya memiliki kebutuhan khusus? Ibunya terus berdoa dan berdoa memohon pada Allah. Karena doa seorang ibu itu mustajab. Doa orang tua itu dikabulkan walaupun tentu butuh adanya waktu dan tahapan. Berdoa ketika pada satu malam ibunya Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan, "Qad basara waladik." Allah telah menyembuhkan mata dari anakmu. Setelah bangun ibunya Alimamul Bukhari didapatkan kedua mata Alimamul Bukhari sudah bisa melihat. Waktu itu Bukhari masih kecil. Sehingga orang tua ketika diuji oleh Allah memiliki anak yang cacat banyak-banyaklah berdoa kepada Allah karena doa orang tua mustajab. Siapa tahu pada satu hari nanti Allah kabulkan. Dan janganlah seorang kecewa <clears throat> ketika dia berdoa <clears throat> kemudian belum dikabulkan. Karena doa itu ada saatnya. Dan seorang ketika mohon kepada Allah SWT berarti dia telah beribadah. Karena doa bagian dari ibadah yang tentu mendatangkan pahala. Wajib bagi para wanita untuk waspada dari makar-makar musuh yang ingin selalu merusak kehormatan wanita muslimah dengan berbagai cara dengan tayangan-tayangan yang merusak dengan hiburan-hiburan yang melalaikan dengan perkara-perkara yang menjadikan para wanita lupa akan tugas dan kewajibannya musuh-musuh Islam ingin agar muslimah ini keluar dari tanggung jawabnya bagi dari seorang istri untuk suaminya, keluar dari tanggung jawabnya dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Wanita muslimah juga mewaspadai letak-letak yang sering terjatuh padanya fitnah Di antaranya seorang wanita waspada dari ikhtilaf dari bercampur berbau dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang wanita muslimah waspada dari berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak ada dua orang laki dan perempuan yang bukan mahramnya sesuai yang ketiganya adalah setan yang menghembus-hembuskan kejelekan. Dahulu sebagai salah mengatakan, kalaulah mereka menitipkan Kalaulah mereka menitipkan uang kepada saya, insya Allah akan saya jaga. Tapi kalau mereka menitipkan kepada saya, meskipun seorang wanita yang buruk rupa, saya khawatir akan terjatuh ke dalam persinahan karena berdua doanya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya menjadi sebab utama terjadinya hal yang tidak baik. Kemudian wanita muslimah harus selawas waspada dari melakukan safar bepergian sendiri. Perjalanannya sudah sampai tingkatan safar sendiri. Ini tidak boleh walaupun itu safar untuk umroh untuk haji ya. dahulu ada rombongan wanita dalam perjalanan menuju tanah suci mereka naik kapal tidak diiringi oleh mahram mereka pada suatu malam walaikumsalam kamar mereka didobrak oleh seorang lelaki yang kekar dan mereka tidak bisa menahan pintu ketika laki-laki ini masuk kemudian melakukan yang tidak baik kepada para wanita. Dahulu ada seorang wanita tawaf di sisi Ka'bah. Ketika dia tawaf dibuntuti oleh seorang lelaki yang mencurigakan. Membuntuti terus perempuan ini. Kecurigaan terus semakin nyata Kemudian wanita ini mendatangi saudaranya, tulung temani saya tawaf. Saya melihat ada laki-laki di belakang mencurigakan gerakannya. Ketika wanita ini ditemani oleh saudari saudaranya, ketika tawaf, laki-laki tadi menyingkir. Orang yang mencurigakan tadi mulai menyingkir. Kalau ini di tanah suci, orang bisa saja atau berani melakukan tindakan yang tidak baik lalu kayak apa di tempat-tempat lainnya berapa banyak perceraian terjadi karena sebabnya seorang wanita melakukan pepergian sendiri kemudian ya, terjadi tidak baik kemudian terjadilah sesuatu yang tidak baik dengan suaminya maka bimbingan Nabi alaihi salatu tentunya semua mengarah pada kebaikan. Wanita itu terhormat. Wanita itu ketika dia itu belum punya suami, maka orang tuanya atau keluarganya lah yang menjadi mahramnya yang mencukupi kebutuhannya. Ketika nanti sudah punya suami, suamilah yang bertanggung jawab memberikan nafkah, ya, mengayominya, siap untuk menjadi mahramnya. Wanita itu mulia. Wanita itu ter terjaga. Wanita itu penghidupannya terjamin. Dijamin oleh keluarganya, dijamin oleh suaminya. Sehingga wanita mukminah tentu dengan syarat Islam ini justru merasa ya tersanjung, merasa mendapatkan haknya secara sempurna. <clears throat> Wanita mukminah tidaklah dia melepas pandangan kepada laki-laki yang tidak halal untuk dia pandang. Karena yang namanya pandangan adalah panah beracun dari panahnya iblis tidak sedikit terjadi perzinahan awalnya adalah pandangan dibalas dengan pandangan senyuman dibalas dengan senyuman setelah itu berlanjut kepada obrolan setelah itu berlanjut kepada saling janjian setelah itu entah apa yang terjadi iblis yang menggoda manusia itu bertahap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'u khudwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan. Jadi iblis dalam menggoda manusia itu memiliki tahapan dan tidak serta merta sedikit demi sedikit sehingga manusia masuk dalam jebakannya. Wanita muslimah hendaklah memiliki sifat malu malu jika terlihat darinya ucapan eh, perbuatan yang tidak baik malu jika terdengar darinya ucapan yang tidak baik sifat malu ketika ada pada seorang mukmin dan mukminah maka kebaikan masih diharapkan darinya dahulu ada seorang wanita diuji oleh Allah dengan penyakit semacam epilepsi, penyakit ayan yang kadang-kadang dia jatuh kemudian kejang-kejang. Wanita ini datang pada Nabi alaihi salatu wasallam. Datang memohon atau meminta untuk didoakan agar Allah memberikan kesembuhan. Maka Ar-Rasul memberikan opsi pilihan in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti ta'udullah laki ayush ayu ayush fiyani kalau kamu mau kamu tetap bersabar bagi musarga Tapi kalau kamu mau aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkanmu berpikir wanita tadi kalau saya bersabar jaminannya sorga. Kata dia, sudah. Kalau memang jaminan sorga, saya bersabar wahai Rasulullah. Namun ya Rasulullah, saya malu. Saya kalau pas kumat, kalau pas kambuh, aurat saya terlihat, tersingkap. Doakan ya Rasulullah agar tidak tersingkap. Bahkan Rasulullah pun mendoakan. Karena ini sesuatu yang jelas aib mendoakan agar wanita tadi andai kata nanti kambuh dari epilepsinya dia tidak tersinggap aurahnya. Ini diantara sifat wanita yang Nabi sebutkan bahwa dia penghuni sorga. Memiliki sifat malu jika auratnya terlihat dalam keadaan tidak sengaja. Lalu bagaimana dengan wanita yang katanya ya dia sehat kemudian sengaja memperlihatkan aurahnya? Ini wanita yang dia tiba-tiba kejang ya, karena epilepsi atau ayan, kemudian tidak sengaja tersikap auratnya, dia malu. Dan sehingga dia minta kepada Rasul agar Allah agar Allah ya, menjadikannya tidak tersikap auratnya. Inilah wanita yang baik, wanita mukminah. Perlu diketahui bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya teknologi, terkadang para wanita menjadi barang komoditi. Para wanita banyak dari mereka yang mengikuti dunia mode cara berpakaiannya, gaya rambutnya. Terkadang meniru wanita-wanita yang kafir atau wanita-wanita fasik. Tentunya seperti ini butuh diwaspadai. Wanita mukminah, wanita muslimah adalah wanita yang mengikuti ajaran dan bimbingan rasulullah alaihi wasallam ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah waktu itu didapati sebagian wanita kota Madinah ada kecenderungan untuk meniru gaya rambutnya wanita-wanita kafir. Mereka suka menyambung rambutnya dengan rambut palsu dan tentu seperti ini haram hukumnya, menyambung rambut dengan rambut palsu. Muawiyah mengambil segenggam dari rambut palsu. Dia bawa di atas mimbar kota Madinah. Kemudian Muawiyah menyampaikan ceramahnya, menyampaikan muaidahnya. Muawiyah mengatakan, "Ya ahlal Madinah, aina ulama hukum. Wahai orang-orang Madinah, di mana ulama kalian? Ya ahlal Madinah, aina ukum, Di mana ulama-ulama kalian? Saya terjadi seperti ini. Ada pergeseran dari nilai-nilai Islam. Ada pergeseran dari bimbingan Nabi menuju ya kepada mengikuti gaya-gaya orang kafir. Di mana peran dari para ulama? Ya ahlal Madinah, aina ukum. Ketahuilah bahwa kehidupan wanita tadi sudah kita sebutkan sangat mulia dan terhormat kedudukannya. Siapapun dia, apakah dia sebagai seorang wanita muslimah, meskipun dia belum punya suami, maka dia menjadi anak dan saudari bagi keluarganya yang senantiasa dijaga, dirawat dan dicukupi kebutuhannya. Apakah dia nanti menjadi seorang istri bagi suaminya? Ataukah nanti dia menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya? Wanita muslimah sepanjang sejarah mereka memiliki jasa dan besar dan peranan yang penting demi tercapainya kemaslahatan bersama. Seorang wanita muslimah dengan suaminya akan menjadi partner yang baik yang akan menopang dan mendukung suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan wanita yang baik kalau suaminya sedekah kemudian dilarang. Jangan sedekah dulu kita ini belum punya mobil, kita belum punya kulkas asal sedekahnya 10 ribu 20 ribu dihalang-halanginya suami dari amar soal ini bukan wanita yang baik yang kayak gini tapi wanita yang baik ketika suaminya ingin melakukan kebaikan didukung kalau suaminya lupa diingatkan kalau suaminya berbuat yang menyimpang diluruskan ini wanita solihah ya seperti ini. Jangan ketika suaminya ingin melakukan kebaikan dihalang-halangi. Bahkan yang ada seorang wanita muslimah yang baik mendorong suaminya untuk melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita Melimpahkan rahmat pada seorang wanita yang bangun di malam hari untuk sholat. Dia pun membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun maka dipersihkan air di wajahnya agar bangun untuk sholat malam. Demikian pula Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari untuk sholat malam. Dia pun bangunkan istrinya. Kalau menolak untuk bangun dipersihkan air di wajahnya suami istri saling ta'awun bahu membahu saling bantu membantu untuk terwujudnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala inilah kehidupan wanita salihah kehidupan istri salihah dengan suaminya. Rasul alaihi salatu bersabda liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala ta'ati rabbih atau kama qala alaihi salatu wasallam Hendaklah salah seorang kalian memiliki hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri yang mendukungnya dalam terwujudnya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seorang istri yang salihah menjadi pendukung bagi suaminya untuk terlaksananya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita muslimah terhadap suaminya mentaati dalam perkara yang baik. Seorang wanita muslimah tidak menolak ketika suaminya menginginkan darinya hasrat seksual. Selama tidak ada halangan syar'i, maka seorang wanita tidak boleh kemudian menolak ajakan suaminya untuk melakukan hubungan ranjang. Seorang wanita muslimah dilarang berpuasa sunnah di saat suaminya ada kecuali dengan seizinnya. Seorang wanita muslimah terhadap suaminya tidaklah mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Al Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam khutbah hari raya ketika beliau menyampaikan khutbah umum kepada jamaah laki-laki dan wanita kemudian setelah itu beliau mendatangi jamaah wanita dan memberikan nasihat khusus. Nabi mengatakan ya ma'asyaron nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahli nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat wanita yang mendominasi penghuni neraka. Jadi para wanita itu banyak yang masuk neraka dan penuh neraka kebanyakan dari wanita. Sebagian atau ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa demikian?" Kata Nabi, "Karena mereka kufur." Jadi maksud kufur di sini meng, meng, mengkufuri kebaikan suami, mengingkari kebaikan orang telah berbuat baik dan banyak mengeluh. Banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami menjadi sebab seorang wanita terpapar atau terancam dengan azab. Jadi para wanita yang akan mendominasi penghuni neraka. Namun di sisi lain juga para wanita yang akan mendominasi penghuni surga. Ya, kebanyakan penghuni surga adalah wanita. Sebagaimana kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Jadi kebanyakan penghuni surga itu wanita. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, kulli mri'in minhum zaujatan." Oka oh, maqala alaihi salatu wasalam. Masing-masing dari penghuni sorga memiliki dua istri. Dan tidak ada kecemburuan. Masing-masing dari penghuni sorga memiliki dua istri. Ini menunjukkan wanita juga mendominasi penghuni sorga. Kemudian kalau tadi seorang istri terhadap suaminya, maka juga seorang wanita terhadap anak-anaknya. Menjadilah seorang wanita ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena yang namanya ibu adalah madrasah yang pertama sebelum seorang anak dititipkan di lembaga pendidikan. Ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya yang akan menanamkan apa yang ia tanamkan. Kalau dia seorang wanita mukminah yang baik dan memiliki ilmu, dia akan menanamkan nilai-nilai agama. Lalu kalau dia seorang wanita yang jelek, yang tidak ngerti agama, maka yang akan dia tanamkan pun perkara-perkara yang jelek perkara-perkara jauh daripada agama. Oleh karena itu, sebelum seorang seorang suami memilih sebelum seorang lelaki memilih ibu bagi anak-anaknya dan sebelum seorang wanita memilih bapak bagi anak-anaknya maka jauh-jauh hari mereka berusaha untuk memilih selektif dalam memilih pasangan. Benar kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fadfar bidatitin taribat yadah." Pilihlah wanita yang bagus agamanya, beruntung kamu. Kalau kita dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain kita selektif. Tidak asal menjadikan orang sebagai teman dekat kita Lalu seperti apa teman yang hidup serumah, hidup seranjang? Maka pilihlah yang baik. Dari situlah awal mula seorang sudah mulai bertahap untuk nantinya bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Kemudian seorang wanita bersama keluarganya bapaknya dengan neneknya dengan kakeknya dengan pamannya dengan saudaranya hendaklah seorang wanita muslimah menjadi teladan yang baik bagi keluarganya meskipun mereka bukan muslim meskipun mereka orang-orang yang jauh dari dakwah salafiyah maka wanita muslimah sebisa mungkin menampilkan indahnya dakwah ini dalam tutur katanya dan dalam perbuatannya. Berapa banyak seorang tertarik pada Islam karena akhlak dan kepribadian. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat atau mendengar ada seorang anak Yahudi sakit. Seorang anak Yahudi sakit. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dijenguk kemudian Nabi mengajak anak Yahudi tadi kepada Islam. Maka anak Yahudi tadi semacam waktu itu ayah dari anak Yahudi tadi ada di sampingnya. Semacam meminta izin kepada ayahnya, boleh nggak kalau saya masuk Islam? Kata ayahnya, Ati Abul Qasim, ikuti Abul Qasim ikuti Muhammad ini. Anak Yahudi tadi pun mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya subhanallah. Dari sikap yang baik yang Nabi alaihi salatu wasallam tambahkan kepada anak Yahudi ini. Dijenguknya dia meskipun dia seorang Yahudi ternyata punya kesan yang mendalam yang menjadikan anak Yahudi ini masuk Islam. Lalu bagaimana kalau keluarga kita adalah muslimin meskipun mereka awam? Maka wanita muslimah sebisa mungkin menampilkan indahnya Islam dalam tutur katanya. Tidak pelit. Wanita muslimah tidak pelit dengan hartanya. Wanita muslimah tidak pelit dengan tenaganya untuk membantu tenaga dengan tenaganya, membantu keluarganya dengan tenaganya sehingga keluarganya pun memandang bahwa Islamnya dibawa oleh wanita muslimah ini ada Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang membawa kebaikan. Siapa tahu dengan ini mereka mendapat hidayah. Orang-orang Mesir dahulu mereka adalah jajahan orang-orang Romawi. Dan mereka ini agamanya sama dengan agama orang Romawi. Namun orang-orang Mesir mereka merasa tertekan hidup di negerinya sendiri. Orang-orang Mesir dahulu kalau mereka ingin mengubur jenazah keluarga mereka harus bayar upeti kepada pemerintah Romawi. Padahal mereka satu, ya, satu agama. Padahal orang-orang Mesir mereka lahir di sana, besar di sana, meninggal di sana, giliran mau mengubur jenazahnya harus bayar dan perlakuan-perlakuan lain yang tidak menyenangkan dari bangsa Romawi. Ketika datang pasukan muslimin ke Mesir untuk membuka dakwah dan mengajari Islam, datang pasukan Amr bin As ke Mesir untuk berdakwah. Datang pula yang lainnya dari kaum muslimin, mereka mengamati, mereka melihat Buat akhlak dan perilaku kaum muslimin begitu indah. Tutur katanya lembut, perbuatannya menyenangkan. Kemudian orang-orang Mesir membuka hati mereka kepada Islam. Mereka masuk dalam Islam setelah melihat indahnya akhlak dan perilaku dari kaum muslimin. Wanita muslimah dia banyak-banyak mendoakan keluarganya untuk mendapatkan hidayah mendoakan ibunya, mendoakan ayahnya, mendoakan kakak adiknya, mendoakan keluarganya yang belum dapat hidayah, semoga mereka dapat hidayah. Ini juga bentuk kebaikan yang diberikan oleh seorang wanita muslimah terhadap keluarganya. Karena keluarga adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian wanita muslimah dalam menjalani hidup di dunia ini terkadang dihadapkan pada ujian dan cobaan. Di saat seorang wanita muslimah ingin berpegang teguh dengan agama ini, terkadang beragam ujian dan cobaan datang kepadanya. Ada orang yang tidak suka. Ketidaksukaan tadi diwujudkan dalam bentuk cibiran, diwujudkan dalam bentuk pandangan yang sinis, atau hal-hal sikap-sikap tidak menyenangkan maka bersabarlah atas ini semua hal ini telah menimpa orang-orang yang lebih baik dari kita para nabi para rasul orang-orang solih pun sebelum kita mereka menghadapi dan mengalami ujian yang lebih berat dari kita mereka bersabar mengapa kita tidak bersabar ketahuilah bahwa di saat kita berpegang teguh dengan sunnah ini, dan kita bersabar dengan agama ini meskipun cemohan, cibiran datang dari berbagai arah, ingat ampunan dari Allah dan pahala yang besar akan menyertai kita. Allah swt berfirman, taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." wajafir lakum dunubakum. Katakan wahai Rasul, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Ikutilah Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Ya. Seorang ketika dia bekerja berat mengangkut barang berat untuk bergerak ke sana kemari. Namun ketika dia tahu di balik dari pekerjaannya ini dia mendapat upah yang besar, maka beratnya pekerjaan akan terasa ringan. Demikian pula seorang mukmin, dia saat tahu di balik daripada dia mengikuti jalan Nabi alaihi salatu ampunan dari Allah dan kesintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terasa ringan. Bergembiralah wahai wanita muslimah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan dan bahwa Allah SWT akan menjadikan setiap kesempitan ada jalan kedua orang-orang yang bertakwa tidak akan dibiarkan oleh Allah Allah akan jadikan bagi mereka makhrajan wa faraja jalan kedua dari segala kesempitan Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Para siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitan. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wanita muslimah pun dalam sejarah mereka memiliki peran yang besar dalam dakwah. Wanita muslimah dalam sejarah mereka memiliki andil untuk kemajuan Islam dan muslimin. Coba lihat jasa dan perhatikan andilnya Khadijah istri Nabi alaihi salatu wasalam dalam membela dakwah ini dalam mendukung dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Sedikit saya tampilkan biografi sahabat Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi yang tercinta istri Nabi yang darinya Nabi memiliki anak-anak istri Nabi yang ikut merasakan ketir dan pahitnya perjuangan bersama Nabi istri Nabi yang dengan hartanya, dengan kalimat-kalimatnya, dengan sepenuh hatinya mendukung, membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairu nisa'il alamin arba Maryam binti Imran wa Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imratu Fir'aun. Sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada empat. Sebaik-baik wanita di dunia ini ada empat. Yaitu Maryam binti Imran. Maryam itu ibunya Isa. Bundanya Isa. Dan Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi alaihi salatu wassalam wa Fatimah binti Muhammad dan Fatimah binti Muhammad putrinya Nabi wa Asiyah imratu Fir'aun dan Asiyah istrinya Fir'aun hadis sahih dari Imam Ahmad dan At-Tabarani Asiyah istrinya Fir'aun ini beriman beriman kepada Musa menjadi wanita mukminah ketika Fir'aun yang mengetahui istrinya justru beriman, maka Firaun kalap dan menyembelihnya. Menyembelih Asia, membunuhnya. Namun di sisi dihikayatkan bahwa sebelum Firaun menyembelih Asia ini Allah perlihatkan tempat tinggalnya Asia, istana yang megah yang ada di dalam surga. Jadi katakan sebelum disembelih Asia ini malah tersenyum. Kata Fir'aun lihat orang gila ini. Mau disembelih dia malah tersenyum. Kemudian dikatakan ketika Fir'aun menyembelihnya Asia sudah diwafatkan oleh Allah sehingga tidak merasa apa-apa. Tidak kerasa. Asia binti Asia binti Muzahim istrinya Fir'aun termasuk paling utamanya wanita Khadijah istri Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana Allah Taala memerintahkan rasulnya untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah yang ada di sorga rumah yang terbuat dari mutiara yang luas rumah yang tidak ada keributan padanya, rumah yang tidak ada keletihan padanya. Inilah istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Nabi menikahinya ketika beliau berumur 25 tahun. Sangat Khadijah ada sebagian riwayat mengatakan umurnya 40 tahun, ada yang mengatakan umur Khadijah 28 tahun. Dan sepertinya pendapat yang mengatakan 28 tahun lebih mendekati. Umur Nabi waktu itu 25 dan umur Khadijah 28. Khadijah adalah ibu bagi anak-anaknya Rasulullah. Di antara anak-anak beliau adalah Al-Qasim, At-Tayyib, At-Tahir dan tiga anak Nabi ini semuanya meninggal dalam keadaan mereka masih bayi, masih kecil. Kemudian juga di antara anak-anaknya Nabi ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum dan Fatimah. Jadi anak-anak laki Nabi semuanya meninggal, masih kecil. Al-Qasim, At-Tayyib dan At-Tahir. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yutawaffa lahuma salasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahum Allah al-jannah." bifadli rahmati iyahum. Tidak ada dua muslim, yakni laki perempuan suami istri yang anaknya, tiga anaknya meninggal sebelum balik. Tidak ada dua muslim yaitu suami istri yang tiga anaknya meninggal sebelum balik kecuali Allah akan masukkan suami istri itu ke dalam surga karena Allah sayang kepada mereka. Ya subhanallah. Kemudian Khadijah setumpuk kemuliaan disandang olehnya. Beliau adalah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam. Beliau mengorbankan apa yang dia korbankan dari hartanya untuk Islam. Di awal-awal turunnya wahyu Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berada di sebuah goa, tiba-tiba datang makhluk yang aneh mendekap Nabi sampai sesak nafasnya Nabi. Makhluk tadi mengatakan, "Iqra, bacalah." Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Didekapnya sampai sesak nafasnya. Orang tadi mengatakan, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi pun pulang dalam keadaan menggigil dan merinding bulu kuduknya. Nabi mengatakan, "Zamiluni, zamiluni." turun selimuti saya, turun selimuti saya. Maka keluarganya pun menjadi mutinya. Sampai kemudian rasa takut tadi hilang. Kemudian Nabi menceritakan pada Khadijah, "Eh Khadijah, mali. Eh Khadijah, ada apa saya ini?" Kemudian dia menghabarkan bahwa ya, saya mengkhawatirkan nyawa saya. Kata Khadijah, kalah. Tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menyanyikan kamu wahai suami. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka silaturahmi. Engkau adalah seorang yang jujur dalam kata-kata. Engkau adalah orang yang suka menanggung beban orang lain. Engkau adalah orang yang suka memberi pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan. Engkau adalah orang yang suka menjamu tamu dan membantu di saat orang butuh bantuan. Lihat. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Khadijah dari pengalaman yang sudah-sudah bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang punya sifat seperti ini biasanya kalau dia mendapatkan masalah tidak lama kecuali masalah tadi akan hilang. Orang yang suka silaturahmi, orang yang jujur ketika berkata-kata, orang yang suka menanggung beban penderitaan orang lain, berusaha untuk mensarikan pekerjaan untuk orang lain, menjamu tamu, membantu. Ya, di saat orang butuh bantuan, orang seperti ini biasanya tidak lama musibah kecuali akan hilang. Karena Allah itu Maha Adil. Orang yang berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya. Orang yang dia memiliki simpanan atau celengan kebaikan, maka di saat dia kesulitan, celengan kebaikan tadi akan dikeluarkan sehingga meringankan beban yang dialaminya. Khadijah radhiyallahu anha menjadi seorang wanita yang baik, menjadi seorang istri yang mendukung terhadap dakwah. Memiliki andil yang besar dalam dakwah ini. seperti tadi sekian banyak keistimewaan disandang oleh Khadijah bahwa dia sebagai bahwa dia adalah pimpinan wanita di alam semesta di zamannya. Khadijah adalah ibu bagi anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi. Khadijah menguatkan tekadnya Nabi, menenteramkan batinnya Nabi alaihi salatu wasalam. Seperti inilah seorang wanita muslimah memiliki andil dalam dakwah. Janganlah umur dan waktu yang Allah berikan kemudian terlewat begitu saja. Tidak memiliki jasa apapun, tidak memiliki andil apapun dalam dakwah. Kalau kita sedikit meringkas di antara keistimewaan Khadijah seperti tadi di antaranya. Kemudian juga dia adalah istri Nabi alaihi salatu wasalam. Dan cukup seorang menjadi istri Nabi adalah sebuah kemuliaan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. Surat An-Nur ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat wanita wanita yang baik jodoh bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah jodoh bagi wanita wanita yang baik pula at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat surat an-nur ayat 26 kemudian istri-istri nabi tanpa terkecuali Khadijah mereka mendapatkan pahala dua kali lipat dari wanita-wanita lainnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Surat Al-Ahzab ayat 31 Allah menyebutkan Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa atadna laha rizqan karima. Barang siapa yang tunduk taat dari kalian wa istri-istri Nabi kepada Allah dan Rasulnya dan beramal salih maka kami akan beri pahalanya dua kali lipat jadi pahala istri-istri Nabi, pahala ketaatan mereka Allah lipatkan. Ya. Wa atadna laha rizqan karima dan kami persiapkan bagi mereka rezeki yang baik. Kemudian istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum minin. Yani kita wajib untuk menghormati mereka seperti kita menghormati ibu kita. Dan mereka seperti ibu kita di sisi ya mereka tidak boleh dinikahi setelah Rasul meninggal. Dan kewajiban kita terhadap istri-istri Nabi diantaranya adalah kita memberikan loyalitas kepada istri-istri Nabi dan kita mengenal keutamaan mereka. Yang kedua, kita menghormati dan memuliakan istri-istri Nabi. Yang ketiga, hati kita tidak ada kedengkian dan kebencian sedikit pun kepada istri-istri Nabi. Yang ada adalah kecintaan, yang ada adalah penghormatan dan pengagungan. Demikian pula yang keempat lisan kita tidaklah terucap tentang mereka kecuali doa kebaikan. Seperti itulah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai istri-istri Nabi mendudukkan mereka pada kedudukan yang selayaknya tidak berlebihan dan tidak mengurang-urangi. Demikian pula kita berusaha untuk membela mereka dan membantah pihak-pihak yang ingin merendahkan istri-istri Nabi. Sebagaimana kalau ibu Anda difitnah, ibu Anda digosip sesuatu yang tidak ada badannya, seperti apa kamu memberikan pembelaan? Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Kita berusaha membela mereka dan membantah pihak-pihak yang akan ya me rendahkan istri-istri Nabi. Kemudian di antara kewajiban kita atau apa yang sebagiannya kita sikap kita terhadap istri-istri beliau kita mempelajari sejarah mereka. Kita mengenali ya perjalanan hidup mereka untuk kemudian kita jadikan mereka sebagai teladan. Dengan kita membaca mendengar dan mengetahui kehidupan istri-istri Nabi. Maka para wanita muslimah mereka tahu apa tugas dan kewajiban mereka. Mereka akan tahu menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya. menjadi seorang ibu yang baik terhadap anak-anaknya. Menjadi wanita yang baik untuk masyarakatnya. Menjadi wanita muslimah yang hidupnya berarti untuk Islam dan muslimin. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam besar. Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh